Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayyiati a'malina may yahdihillah huwa mubtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka Quran surat Al-Baqarah Ustaz Bantosan. Biar dapat oleh-oleh pulang dari sini untuk diamalkan. Ayat 26 4 Al-Baqarah surat kedua ayat 264 tentang amal yang sia-sia. Nanti kita kolerasi dengan non Jumawa teh ini penyakit hati yang jumlahnya yang baru ditemukan itu didiagnosa penyakit hati itu tak kurang dari 60 nukare kapangi.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 Satu nubuga ilmu tapi dimanfaatkan dan bermanfaat ilmunya. Dua orang kaya yang hartanya dipakai di jalan Allah. Itu boleh kita hasud. Nah, orang tuh bisa gitu. Yang agama larang itu adalah hasud senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, Wa min syarri hasidin, pelindung dari hasud seperti itu. Lalu ada penyakit lain, sum'ah, selalu menceritakan kebaikan. Yang kemudian ingin lahir dari kebaikan yang diceritakannya itu pujian orang langsung atau tidak langsung. Namanya sum'ah. Ada lagi jumawa. Ya, jurik mamawa rasa ngewa. Ya, untuk kurang iya, pengajian mau hukir. Tadi itu jumawa Malaikat juga tahu geningan ayana lagu eta kalimat jumawanya. Siapa yang jadi juaranya? Kalau ingin jadi juara tong jumawa. Naka kau lihat sesosok malaikat tak bersayap baru malam tak jumawa Jadi bayar tuh dalam Quran sih teh. Iya loba protes tuh Kusti. Ya Udah ningali si Dadan yang si Desta si Garek kawinan masal ya teh. <laughs> Kalau Ustaz ceklan heula asa teu kompak ya ceklan heula marakeja sih ya, teh ditasaha. Ya, pan itu keren tadi nata. Itu lamun setelana ki amplopna seberapa mana teh resmi-resmi teh. Waduh. Ceklan orangnya make jas. Pak Ustaz abi mah tada di amplopan isina abi mah no penting mah. Waduh. Ulah ageng ting Pak Ustaz ah isin. Wih, sarua. <laughs> 3D, 3D, Dadan, Desta, dan Dedennya. 3D, eh, eh, 3D. Eh, Bersyukur atas nikmat umur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia di tengah perjalanan seperti apapun ujian yang dirasakan. Senyumi aja, semua akan indah pada waktunya. Karena Allah ada di hadis kunci menyatakan inna anadhani abdibi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Nah, cara prasangka ada dua, ada husnudon ada su'udon. Mentak obat nyeri sirah rata-rata tungtungna don. Paskadon, oh. saridon, ya. Eta teh efek tina su'udon. don itu prasangka. Inna bada doni ismun. Sungguhnya setelah prasangka itu kejelekan. Variabelnya dua. Dan julid, nyinyir, dan satu spesies yang lainnya termasuk jumawa. Julid nepi kamangpaat amate teka bawa. Tadi ayatnya Ya yuhaladzina amanu, wahai orang yang beriman, Latubtilu, tilu, jangan kau batalkan, engkau batilkan, engkau hancurkan sodakotikum amalmu, sedekahmu Bilmanni wal ada dengan menyebut-nyebutnya. Wah si desa alus jasna ti urang ya Mun ti urang mah geus rusak. Wah, katulungan ku jas ta eta temenan. Nah, ini lari ke istilah lain jadilah hater. Ya, Hayang terkenal dengan numpang beken komennya menyimpang ada aja tiap saya upload sesuatu ente ustad tolong dijawab. Terus kemarin naon ketika ada sebuah tablik akbar hari ini di Bandung tolong disebut Ustad Felix Siau. Kurang ditanya, Ustad bagaimana sikap Ustad terhadap Felix Siau? Apakah Ustad termasuk kelompoknya? Tadi dijawab. Picilaka. Tete ngarana julid nyinyir. Jadi tong jadi pelaku etaknya sama ama orang rugi. Eta tah menyebut-nyebut sodakoh saja yang kita beri, sodakoh mah keren. Maka ke kelebihan sedekah apa juga? Miracle giving. Orang ikhlas, ikhlas tuli bersedekah masih menguntungkan. Nu diuntungkan, nu disedekahan. Kan jadi ancur sama orang muntah ikhlas. ayah jelema, Ustaz hoyong kasur kanggo santri, wow, butuh pisan. Sarena karunya na canak di bumi, abringkun santri, cokot ku santri teku opatan tuh spring bed salila di panggung naon cing tumila hungkul ieu teh mere nitah miceun terus diomong-omong dong nges matumila hungkul diomong-omong tak pesantren eta mun kasurna lain ti urang jumawa Ya, jurik nu mawa rasa ngewa nepi ka teh seperti debu yang tertiup angin. Kalau di Al-Furqan ayat 23 mah Ustaz surat 25 itu kalimatnya sama wa qaddimna ma amilu min amalin wa faj'alnahu haba'an mansura. Kamalnya banyak segede-gede gunung Uhud. Banyak ngajina, salatna, kegiatan kebaikana. Itu dia semua orang tahu dari caption dan status kegiatannya. Poe ieu di dieu, poe ieu di dieu sapoe teh ningali si eta lima majelis taklim nu diikutinya. Tapi kadang captionnya teh nyakitin orang. Alhamdulillah aku mah dapat hidayah. Kasihan yang lain ya. Di status nanti rudet tuh. So Ustaz baca Al Furqan ayat 23 surat ke-25. Mikna cenah. Artinya aja Ustaz. Artinya Al Furqan ayat 23 dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Kete amal teh ditinggalikan di akhirat teh amal ngaji mane, amal tahajud mane, amal sedekah mane tahu batur eleku mane. Tapi huh, seperti debu yang tertiup angin. Rugi teh. Tulis yang status cuma wa capek gawe teka pake diteke. Munek balik tong diengke-engke bising keburu jadi bangke. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti bisi keburu mati. Boga amal, boga eta. Ya Ngan hanjakal amal nanti seperti padi yang hampa tak berisi. Tahu hapa tahu? kurang kajebak hiji mangsa mandas kan rumah teh di Jungberung deket sawah masjid teh. Nah, teh pare teh di cokotan sakitu melakna lila. Ustad hoyong di bobokoanmu kuabi nuhunnya pada tengilu melak manen, tapi ningali pare loba dibawa ka imah seri pemajikan saya teh aa mau anon eta pare neng kurang mah melaki di dibere loba isikan gerak pas diisikan palid kabeh dong hei tayo hei tayo ya palid kabeh mau nggak punya amal seperti itu maka tema kita hari ini jumawa Awas, julid karena kita dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang sunang. Sirik itu tam, tanda tak mampu. Cik atau bisa. Masa hari apa ya bikin caption? Tanda orang yang tidak mampu tuh dia ngomongnya lebih tarik tapi karyanya lebih kecil. Terus kalau kita diomongin orang, bersyukur. Berarti kita lebih dari dia. Setuju? Dan kita kepentingannya nggak kesana. Baik, weda orang mah beramal lain karena sieta sieta Si mah tuh udunannya antepkeun jadi kieu ulah jadi pelaku jumawa ulah jadi pelaku julid nyinyir asapang benerna merasa benar tidak benar merasa tulis merasa pintar tidak pintar merasa merasa bersih tidak bersih merasa merasa suci tidak suci merasa siapa ngaji di mana pesantrennya seberat tahun nalila lila teing mas mah mun sia masantren mas berarti bodoh nya can ngasaan budug pasantren naon bet kudu budug atunya tah eta kan kalimat-kalimat kesombongan dari mana ini asal muasal dan awalnya Ustad Jumawa itu kalimatnya teh di Al-Qur'an mana namanya teh al-kibru al-kibru itu istikbar di surat Al-Baqarah Ustad yang tentang ini gimana usjudu sujudlah li adama kepada Adam pasajadu semua sujud illa iblis kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba menolak. Wastakbar, istikbar, al-kibru menolak hak, menghina manusia. Usjudu apa saja dulu. illa iblis. Aba kullu umatin daholal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba kata Nabi kecuali yang menolak. Dalam bahasa Arab menolak itu aba menolak. Kenapa menolak? Kenapa iblis menolak? Jumawa, holak tani minar, Aku diciptakan dari api, sombong dengan keapiannya. Kholak tahu mintin. sidadan sidesta, si desta tinu tanah. Urang kudu sujud ke si cek iblis teh. Dulur cengcelengan, dulur kenteng, dulur bata. Matak mun jelema juwawa. Saya ingatkan, Ay jelema asana tinu Jawab dalam jumaahan iroh. Ari jelema asana tinu tahun tinu tanah matak aduh hari gini masih jumawa sombong julid nyinyir KBG sarua mang tinu tanah kamari Agung Hercules beak ka Hercules ya oh, ngabarber maot tak rek main barber teh sieun sieun Agung Hercules ya ada nggak kalau ilmunya sudah diangkat kesempatan untuk jumawa tinu tanah siate teh makanya siate yang memikir rada punurkan saletik sameme jadi tanah teh tina nuji galeho iroh eh tapi nggak jadi jelema ngajere bebeng kelek naon bisu legeg masya Allah aba wastakbar gomtunas wabatrul hak menghina manusia menolak hak ay orang nusaha Ayo orang teh nu mana ieu iya teh? Epi-epeni teh nu mana nepi ka pepe dengkreng di alun-alun nemong-nemong tato japati dina dada. Di urang jagong giber. Bangsa kita hancur gara-gara penyakit ini. Mun ke urang, mun lain menang urang, mun lain program urang dari makro sehingga mikro saya dengar saya lihat rek kitu wae tu aya bajuna rek gitu wae mang nangtung mang ame terkenal mang nangtung nangtung eta alus gitu bayu tah kadia kadia ame masuk TV kadia tah wah rek gitu wae teu naon ngana naonan di mana meulina eta di Neng Jetu naik ge urang cenah tah teu dagang di masjid mah nya eta teh peringatan ai jumawa teh sifat saha sifat setan tah diabadikeun anu gede hulu mau asup helm punya sayaingmati se setinaingdu sujud kasih eh siapa lu nantilan aya ter sifateta di urang muahmuntku urang moon lain menang-urang hati-hati ce teh balik maut ccingpiraraun mana Firaun saklabbah mana saklabahh korun mana korun mata hirup tong kedahulu gedahulu teh kata lain jumawa Juli Ka Allah wae julid sih eta mah. Apa bukti julid ka Allah penting ngajadian tah. Urang di mananya peting teh di El Royal. Eh acara gathering naon gitu. Ngopi lah heula. Kan ngopi teh, saya video call sama anak saya ada kangen. Teh, udah sampai rumah udah. Ayah kenapa gini? Ayah juga sama curang teh. Gempa dong. Ada yang merasakan malam gempa? Pegawai hotel sebagian langsung nyamperkan. Tadi ya kumaha? cicing ame maut bareng ayah upload ku saya videona ayah we nu komen kok sempet ya gempa besar moto kita cina moto eh, ngemindio lampu mewah terus ya dadanya maca curang teh tadi nama rek moto toilet curang penting nggak komen seperti itu ulah sampai jadi pelaku apa untungnya coba tapi saya menyampaikan pesan Tenang, tenang. Gempa kecil kok istighfar aja. Kalau nggak salah suara saya terdengar. Lalu saya di caption doa nak. Kumaha we dakwah mah. Tapi ketika hatinya berpenyakit, fajadahumullahu maradon, kebaikan itu akan jadi kejelekan. Dari mata si dengki mah naonu alusnya jadi goreng atuh. asli nama tak ningali dengki mah teu kudu rudet, banget nak Mun banget rami mijur rarai aya rudet ah Entah ente di dima aurana aura kasihan. <laughs> Itu tina Quran. Ku saya di tangan. Kul yak malu ala syakilati. Ibu bercermin. Apakah saya termasuk orang yang berpenyakit hati? Genteng weh. Lamun beraura berarti sedikit bersih hatinya. Jangan merasa bersih. Tapi menurut tina banget nage kaciri rudet. asli Aslina mantak seseh banget. Pes laundry teh. Ya. penyakit jadi stres, migrain, gula darah, setruk teh. Tina protes julid ke Allah tersatuju karena keayaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Antak kan bagaimana tanyaan satu ketika di sini. Ustaz bagaimana menyikapi netizen dan hater? Panjang ya 15 menit nanya nate bakatku nyeri hati meren ku hater tiap caption salah, tiap upload salah, tiap nyen status salah. Saya jawabnya simple, blok. Setuju? nggering nah, mikiran hater siapa eta marketing gratis mun kuat kan? lamun doang kan ya Allah tetapkan dia di sisimu maut isukna ge Aba menolak wastakbar takabur ada alasan holak tani minar waholak tahu mintin Siapa sekolahnya di mana ngajina sal ah, penting nggak sih Rasulullah juga nggak sekolah eh sekolah mah perintah Allah wajib tapi bukan untuk alat dan tolak ukur kesombongan betul tidak yang rusak bangsa ini karena kedengkian, bukan beda pendapat, beda pendapatan. Benar tuh, Ya. Bagiam bainahum, kedengkian, Cuma wa munteku orang, mun lain menang orang, mun lain jasa orang. Hari mana saha manusia tulis manusia, mana nusia. Eh nu awak orang teh nu orang teh nu mana? Iya nu Allah. mataku Allah mah dibalikin nyimpen nage apik Allah mah Rabbana maholak tahada batila kalau tadi latubtilu ulah sampai dirusak dibatalkan ada nggak ciptaan Allah yang kemudian Allah menciptakannya sia-sia ada nggak tok nyimpen irung nangkub kahanap keren tuh ada entah nah aja tuh di behel mensyukuri jujur dak ieu iya mah palsu asli nama sakit sok dan komen atuh dan dan sorry ini biar tidak jumawa mana sombong moga ya. cek uh, eh, lamun ngalamot ustad dosa tuh nya ya Gusti nyaraskeun wawas <laughs> mun ngalamot urang dosa tuh mun kidaus mah kan metik ya mun ieu mah daus. ti kidaus Abi gue metik sami kan sama-sama tidak bisa memasukkan gigi. Oh iya <laughs> Dan e, bersyukur nggak dengan apa yang Allah beri? Bersyukur Pak Ustadz bahkan Abi lamun ngiringan lombanya Agustusan menang wae lomba balap karung pasti menang karena nulain masih gitu kan orang menghitung untung di oh dihitung nah itu pasti harap ya. makan kerupuk oh batu mah hese orang mengges begitu ngangkat mulut kengges hap geus karawu tah iya, kerupuk teh panjat pinang ini sedang menjadi tafsir ada nggak yang Allah ciptakan sia-sia teh ya pos. adik saya yang perempuan adiknya Teh lagi bengkak sekarang gara-gara masalah gigi si dadan moga gigi tong dimasalahkan. Benar Pak Ustaz, tapi hiji Pak Ustaz. non, Pak moal si dadan. Embung. Karena memang jatah si dadan. Tapi Kia Pak Ustadz. kapungkurnya oh naon ngarek teh? Eh di behel. Jalur mata soal nu di behel. Dah geluh nempot teh, tapi ayeuna loba nu di behel. Asa alus tak. Bikin gitu, Hoyong te, huntu lulus tiga agar plak plok plak plok plak plok sok. Hoyong te. Gila dan naik motor ganeng. Lo mau papa gitu. Hoyong tuh. Abi mah hoyong. Asal usum. Asal usum. Oh, mun itu kitu Nya gitu. Sok bae asal usum we. Geus dan heula. Jadi jumawa teh naon? Salah satunya faktor julid ke Allah dengan tidak bersyukur. Padahal Allah tidak menciptakan suatu itu sia-sia. Irung, slo, di, di tenang karak, nangkuban, di buluan, tadi antep. Non fungsi bulu irung, kerja di filter teteh mata udara nuka sedot ge bersih steril always steril selalu bersih ayo esad eta kotorannya di mana kan jadi korong nepi kabe bersih nawe dinilai ibadah tingali gaya ngorong mah beda Cara langsung dipicen pasti dipakai wirid hela SPK di mana eta dan mun ngorong teh pasti pada jurusan anak jeng nyimpen nanti apik des mun di kolong meja tuh ya kayak aya. Di kolong kursi pabelit yang bermain karet ke SD mah. Eh? Kieu teh karena leutik Pak Ustad. Tah. Cik <laughs> Maka bener kalau kata bahasa tasawuf itu man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Obat jumawa mah kenali diri. Kunaon tai ceuli pait. Geus memperhitungkeun Allah teh kabayang temun amis mun hudang sare ngurus ceuli. Uh, sireum dari bentuk nama juga sele tuh tapi nggak ngahaja di paitan, nah ustad nepi ke apa tadi celi pait? Ulang nggak bohong saya jadi ustad mah eh eh jadi bersyukur kabayang muntai celi amis korong mah asin nah hanya beda bedanya seperti kemari orang ngupload cengek sarebo opat gilintir nges tong rudet dari rezeki malin cengek kungku hayang lada mangareno siram hidung ya nyamun kurang asin kurang hirup ulah uya teuyahan ya, jadi naon sih nu kudu jadi bahan julid jumawa teh saha urang tina non tina cai mani sad minal minal alma'u minal ma'i min nutfatin amsaj dari mani yang bercampur nah jadi gara dehulu jadi jumawa hmm, bisa ngaji untung tak kemarin saya ke Jakarta eh saya makan apa agak BG mentang meninggali saya di tempat maksiat sok samberkentong di paparaji di lapor-lapor ndak anger uma tuh bakal gitu terus Istiqomah alusmana Ustad mau di tempat prostitusi jeung preman maut di massjid jawab preman maut di masjidtete sok tahu muntuhnyangnya nyawana mautnya apa tuh kastro mau amppli. Nah, Jakarta, sarete di Kelapa Gading di apartemennya, eh tuh udah bebaturan teh loba, aya nu panggil spontan. Aya nu moto cetrek-cetrek, DM tadi bising jadi fitnah. Halus ngomong langsung. Curan teh, eta istri saya, istri nu sabra, kepo, cicing gue. Ya, terus kepentingannya apa nih? Lebih dari itu pun ada. Yang menang edit, orang ke ah riuh lah tapi dah saya lempeng, ada terumasa. Terus kepentingannya apa? Masuk ke wilayah orang. Maka saya pernah caption ke naik motor, ngedit, hidup ingin bahagia. Satu, jangan masuk wilayah orang lain. Setuju? Dua, cukup dengan apa yang Allah beri. Dah kebutuhan mah cukup nepi ka ayeuna ge. Nu jadi nyiksa mah gagayaan. Kahayang. Ibu, haroream nyeseuh teh nya. sok laundry kiloan. Berarti haroream nyeseuh. Tapi ibu ripuh, mun ka pasar ka toko ka mall hayang baju wae eh nyeseuna embung eh bajuna resep seuseun wae sia teh jadi ripuhnya nah ini persoalan mau diselesaikan enggak solusinya engke terakhir tidak boleh hasud kepada kecuali dua kelompok manusia satu ahli ilmu yang bermanfaat ilmunya dua orang kaya yang habis hartanya untuk membahagiakan orang lain di jalan Allah di luar etama penyakit hati aslina matak jangan dengar kata mereka ngestong tong loba dedengean kunaon saya sok make kupluk met loba dedengean sarekan kunu ngora jempling daru maos sarekan kunu kolot jempling ngenas ya make kupluk mah jadi mun nyandung hayang kuat make kupluk minimal kuat dedengean ah hiji ge hese mas tata kumaha des nya eta tadi hiji ge naon kumaha hese hese hiji hiji rudet mending hiji rudat mending opat akur ah, akur atau opat nya logik logik logika bis akur kudu cerdas ngaji jeung urang nya maka bicara larangan untuk jumawa ini ada hadis dari riwayat udah jelas-jelas tadi kayak Ustaz bu, ulang lagi al hujurotnya Ustaz larangan tentang sibuk dengan urusan orang lain Babelit yang lagu Beatles hewan apa lagu itu masuk tak ngapain Quran ya surat al hujurat lah nanti saya kasih hadisnya ini larangan menyindir larangan nyinyir biar dapat wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum satu, yang lain satu kaum jangan memperolok-olok Nih ustad tadi kasih dadan lain itu mah kermuhasabah. Kasih dadan mah tara nyeri hatean ya. kamari manggung di luhur di, di aldanya syukuran sunatan biasa we da sebut nyindir mah lain ngomong kasar lemes tapi menyakiti contoh seep we sadayana mangga tong emut kanusanes, lemes kasar tapi limus sia gerada lahar kasar? kasar, kasar. tapi hati ikhlas nya maka hati-hati ulah ambigu ya, kasus saya yang kemarin-kemarin itu ambigu. Saya tidak menyatakan Rasul sesat. Ngan kalimat eta tamun secara bahasa dolante sesat. Kela. Punten ekstrim ya contohnya. Hari di Banten, ayah orang Banten ya dia ngawin ke naon tong disebut. Kena jadi sesat deh orang. Maqasidul lafdi ala niatil lafid. Masuk satu lapan itu tergantung yang melafalkannya. Itu mengolok teh seperti wala takullahu ma'uf. Jangan berkata ah. Da urang mah si bapak almarhum jika jeung babaturan, Pak, jangan jalan yuk. Ya. Wah, maneh mah. He, hari bapak. Biasa, bapak nggak tersakiti. Tapi ketika nitah salat orang acuh teu ngomongnya si bapak nyerah hati. Jadi ukurannya di mana? Di sini. Maka bicara memperolok-olok sudah jelas larangannya. Jangan memperolok-olok satu kaum nonsense. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Takdir hari ini saya sama Dadan ketemu udah lama di radio dulu di Hits Radio. Desta masih di Hits. Saya bertemu di beberapa event dengan Dadan. Ayah kretek tad orang yang benar tad orang yang ngaji di jabahnya poinnya. Bisa jadi Dadan dan Desta masuk surga lebih dulu Amin. Berarti maut sekedeng deh. Kan orang ngomongnya bisa jadi dadan dan desa masuk surga lebih dulu. Yalah, ibu pengen masuk surga? Mau nggak masuk nyari ini? Tuh kan dadan sarang desa. sareng desta. Da <laughs> nah, kabeh harayangan arembung ini. Jangan kau pikir orang yang kau anggap jelek itu bisa jadi terbaik di sisi Allah. Ini ada ungkapan sederhana, Bu. Saya ngobrol sama istri saya jemput di Garut. Ibu ikut ngaji. Bu sebelum ayah ceramah minta Ridonya, Kenapa ibu seperti yang sedih, ayah jarang pulang, waktunya habis, yaudah. Hikmahnya apa bu? Ayah jadi loba, ibu jadi loba tahajud, loba merenung, loba berfikir, loba berzikir. Hikmahnya apa? Huh, ayah teh rezeki ke ibu, oke. Okay. Bu, ayah menang dongeng ti Ustaz Dudi. Ketika suami dipengkolkan kanu lain, etete cara Allah supaya ibu tetap dan kembali dipeluk oleh Allah. Pahamin dia mah. Tapi ayah kawin dia itu mau beja. Ria. Tapi hikmahnya non jadi daik tahajud, jadi daik wirid, jadi daik dikir, jadi deket gitu. Tetapi cara Allah memeluknya. Jadi jangan kau anggap jelek sesuatu, itu buruk di pendapatmu, di pikiranmu, pada itu baik. Apa kebaikannya? Lebih dekat dengan Allah. Maka ada ayat-ayat inna akromakum Indallah atkoku mual ditingali dadan jika kumaha pesta jika kumaha epi jika kumaha deden jika kumaha ditingali ke Allah mah katakwaan anak. Lanjutkan tad. Masih di ayat sebelas Ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Tah, heula, tad. Awewe nusok arat bibir mun teu Huh, Nah, wanita terus Ustaz. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Tuh, ada seorang perempuan, Bu. Ini ceritanya mengharukan, Ustaz. Si ibu-ibu teh melacurkan diri demi biaya anaknya yang mesantren. Kuma ya hukumnya. Ibu melacurkan diri demi anaknya yang pesantren. dauh dari gawe atau Ustad. Ini masuk kepada satu kisah luar biasa Des. Izinkan saya menceritakan kisah ini. Ayah jelemanya pedit, bakatku pedit, ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, jama' amala wa addadah, al takasur. Nepi ke pedit-pedit neta jelema es menghargai seperti mengemis. Saya terharu dengan kasus yang di Facebook seorang pemulung berkurban tahun ini. Tujuh anak kecil menabung untuk kurban satu sapi. Saya terharu dengan kisah inspirasi itu dan itu fakta. Tapi di kasus ini, Cilema ripuh ku kekayaan anak Nabi Kamanena sok jadi miskin. Akhirnya kita gitu wega-wena teh. Tapi di kisah ini luar biasa endingnya ngarareunah. Si ibu melacur, si pencuri bertaubat, nu non pengemis akhirnya jadi pemberi. Kuma kisahna Ustad jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut minum mela deh. Jadi satu ketika ada seorang ibu yang miskin tapi sekolah anaknya yang soleh kalau teman tuh yang buka budaknya soleh ini dia sampai melacurkan diri cerik tak ada si pemberinya yang diajar ikhlas tapi diujinya etan nurek ikhlas supaya teh ya ngumpulkan duit tahunan des malam takbiran idarkan ciri ku jelema tiga kali prosesnya hiji mang sama si sedekah nate dialungkan kasih ibu eta hayang ikhlas gitu loh ah liur ah alungkan si ibu nusare di trotoar teh ternyata besoknya viral ada seorang pelacur yang mendapatkan rizki langsung dari Allah tina sedekah si orang ikhlas eta sini sedekahnya jadi riweh dong cir pelacur Ah, gagal ah. ikhlarsedekah pelacur nuka 2 bukan duit aungek ninggang bangsat dong nurek nga bangsat isukna seorang bangsat sebelum dia mencuri mendapatkan uang kagetukamah Ka pengemis tadi itu ya nges benghar mengemis dibere duit kene kusi eta bari eta mah nyaho eta teh tiba-tiba yang tiga orang ini ini pentingnya ikhlas tekudu nyinyir tekudu jumawa tekudu julid ya jelema kabeh teu dikenal tapi ujungnya singkat cerita si pelacur bertaubat dengan saat itu kenapa melacur karena sudah ditekan oleh kebutuhan anaknya sekolah rek dikeluarkan tapi akhirnya melacurnya tidak jadi gara-gara doanya didengar dan ketika si pensedekah ini datang ngadengeken jumaahan sampai cirik ngadengeken kisah nah mimbar si anak yang ceramah itu tiba-tiba ternyata dia bagian dari kisahnya Dulu ibuku seorang pelacur dan akan melacurkan diri, tapi tiba-tiba jasa seorang ikhlas, ibuku berdoa, tiba-tiba aku dapat ibuku dapat uang dan bisa menyelamatkan sekolahku. Dan entah di mana orang itu ditelusuri kejadian nanti dia oh orang jempling ternyata keikhlasannya kembali jempling dia menangis tidak ada sedekah sia-sia. Maka latub tilu sodakotikum. Jangan kau batalkan sedekahmu. Nggak saya urusannya Allah. Nuka dua, bangsat menang uang kaget. Akhirnya dia bertobat. Ayo nggak bangsat kene, nggak bangsat wae di kene Kalau semenjak dapat uang si ikhlas itu, dia berhenti dan buka pesantren jika Anton Medan gitulah. Ternyata jadi jalan hidayah. Nuka tilu, si pengemis yang pedit nakacida menjelang akhir hayatnya dibagikan karena malu dengan sedekah ikhlas itu. kurang pedit seumur-umur tapi masih ayah nu merek ke orang. Nu muncul apa? Al haya rasa malu minal iman, bagian dari keimanannya. Maka kalau orang sudah sadar keikhlasan, tidak akan jumawa, tidak akan julid karena solusi, jumawa, obat penyakit hati yang namanya jumawa, julid, nyinyir dan lain sebagainya, itu adalah keikhlasan bahwa hidup ini diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Maka ini hadisnya, kam sajalah dicatat malila tentang larangan menghina. Nih ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah Wasallam menyatakan bersabda, janganlah kamu saling benci membenci, dengki mendengki, nyindir menyindir. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Haram seorang muslim berkelahi dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Tilu hari kuotana lewi tidinya offside. Seorang hamba, hadis Anas bin Malik Rodilwan. Seorang hamba yang membicarakan sesuatu yang belum jelas baginya, hakikat dan akibatnya akan dilempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hati-hati dengan komen yang kita nggak tahu isi daripada caption, status seseorang lalu kita komen seenaknya. Nah, ini etika bersosial media ya. Terus ada penjelasan jika perbuatan menyindir orang lain bertujuan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah ini ada toleransi seperti merubah sikap dan juga ahlak yang dimiliki maka hal tersebut dianjurkan oleh agama. Nyindiran karena kehadean mah. Tina naon misalnya usum sholat heh. Caricing weh. Aiku gempa. Nah aroyagnya. Laluncatku gempamanya. Nepi kainu tadi calana pohon. Kasus tsunami dulu pak apa maka ada di surat Al-Arab Ustaz apakah mereka mengira tidak akan didatangkan goncangan ketika mereka tidur di waktu duha dulu waktu kasus Aceh jam 9 pagi itu enu keur dicai dioyagkeun saeutik lumpat barito omeh nu dicukur karek sabelah lumpat peting saya ningali di hotel El Royal kalaluan nu keur gathering urang unggul nu di jero tenang bersieun urang ge tenang nya ayawe captionan hari ini mestinya kita loncat dan bersegera itu ketika panggilan Allah. Dah gitu cara Allah ngingetan kan uju Contoh, saya bikin pesantren dulu tiga lantai. Eh, saya makan anti proposal terapun tak penta. Ah saya ayah we. menang dana tempelkan, menang dana tempelkan. Tiba-tiba sok deh seorang mah nya, orang apaleun kadinya naik ke lantai tilu. Duit teh alungkan 100 ribu kanu keur garawe teh eta si eta nugawe sugan melong alur dicapit duit sakuan ngaduk deui oke cepek gocap kan sama stres duit loba bangga butuh gocap di koer capit asupkeun deui puluh ribu nepi ka goceng nepi ka 2 ribu nepi ka 1000 lecet sugan tangah kaluhur duit saya ta terakhir mah orang nyokot bata garing di baledogeun nganu helmna kakak hoi wah saya dia duit cuman teh Gempa yang terjadi itu mengingatkan hati manusia yang keras. Rizki ti Allah. Kesehatan ti Allah. Kesempatan ti Allah. Kebahagiaan ti Allah. Sok aringet tara ka Allah. Teta nu jadi jumawa teh. Poho ka Allah wae. Kes jumawa. Wala takunu kalladina nasullaha pangsahum angkusahum ulaikahumul fasikun. Kenapa kita hidup berbelok seperti lurus tapi bengkok ke neraka geblus nate. Eta eh, poho ka Allah. Sok nga Allah kendiri maka takabur itu nggak boleh. Takabur itu kata lain dari jumawa. Kenapa takabur nggak boleh? Karena itu pakaian Tuhan, pakaian Allah. Maka jangan pernah sombong. Nu ngalahirkan julid, nyinyir, hasud, deki, caci, mencaci, cerca, mencerca, hina, menghina, dan sebagainya. Nanti kita kembangkan dengan pertanyaan. Maka jelas larangannya ya. Tong saling memojokkan, saling memperolok-olok, saling menghina, komen kepada sesuatu yang tidak kita paham bahwa sebetulnya maksudnya lain gitu tanyalah jalan belakang rekomen teh sehingga saya pernah ngupload nu teh geningan seorang ibu perkosa ku penjahat diinvestigasi ku polisi ibu tahu pelakunya nggak tahu kan ibu nu jadi korbannya kenapa nggak tahu pelakunya saya didatanginya dari belakang kenapa ibu tidak membalik ke belakang siun lesot itu ayah nu ngabejaan ustad nggak penting pareman ku saya mah bising efeknya jadi negatif ayah nu kamari mah ibu-ibu laporan karena kehilangan suaminya ibu tahu suaminya di mana nggak tahu saya merasa kehilangan aja kenapa ibu lapornya baru sekarang saya ingat biasanya tanggal segini dia gajian jadi pemajikan mah ingat kasalah kita pun kergajian jadi terserah mau disimpulkan seperti apa yang penting kita jangan komen nyinyir lalu menjadikan perdebatan. Sudah kemarin ku pilpres, cebong, kampret, cebong, kampret. Hampir pecah hati, hampir hancur tauhid. Betul? Itu efek daripada tema kita hari ini. Jumawa, julid, manfaat amal nepi kateka bawa. Oke, Dadan Desa ada pertanyaan? Tapi Dadan ayah kisah Pak ustad Wah oh, iya resep ya. Jadi, ya. jadi, <laughs> can, can. Tak can Pak Ustad. <laughs> jadi ayah tilu belas nugelo tuh karek dina nugelo ge nggak serami kisah nanya tuh orang malah penasaran mm. mana nih kusabara entah orang mau tengiluan orang masih sehat jadi tilu belas nugelo dievakuasi naik pesawat eh, begitu di luhur teh kapal teh oh oyak, oh eh, deg duk duk duk duk duk ari pilot teh nitah ka kopilot cik pariksa eta nugelo kenapa meni aroyak gil kapal pas dipariksa teh nugelo ke bola waduh di kapal atuhnya dicarekannya oh. marane jika nugarelo main bola di kapal ya main bola mah dihandap dicarekannya jol cing, dariuk we stang nurut ka pilot kumaha pilot Eh, ah, tanu gelos namarayan bola tuh dicarekan dicarekan setengah jam kemudian teh hening Awas suara eueuh nanaon pilot penasaran kok pilot coba kita cek nogelo sana bisi sarare atau bisi saling bunuh atau kumaha kan hari uangnya begitu dicek teh siap pilot begitu dicek teh dengan sesa duaan sepi ya sesa duaan ditanya ya nan nulain kamarana ah bapak jika nogelo pantai dicek bapak menarik main bola mah dihandap ya kabeh tarurun ke handap astagfirullah sana dua sesa dua Wah iya mah cager ya. Nah mana itu turun karep. Bapak juga nu gelo. Pan abi mah pemain cadangan. <laughs> Begitu enu cadara abi turun ke Eta penting nah kita untuk menilai sesuatu itu bukan dari fisiknya. Tapi dari dalam hati dan dalam pikirannya. Betul luar biasa ya benar eh. Harus bisa melihat jauh. Eh eh eh eh eh. eh. Mereka mana? Kita nanti nuturkan mong dong orang mah <laughs> ayo oke okay, tayuman di ranca ekek kan uh, asli mah orang ranca ekek di ranca ekek mah kawasan emang kawasan kerasnya kawasan brong gitulah iya. ayah nu mabok eh tak kuat pisan hayang mabok eta mah aduh geus tak kuat hayang mabok geus tak kuat hayang mabok bingung tah ka pasar eueuh jambret keuneun ka imah eueuh naon bisa dijual akhirnya ka masjid nu mabok teh ka masjid da pikiran nama ah di masjid ge loba barang anu bisa dijual yeah. akhirnya erek mau speaker kaburu datang ustad <clears throat> eh pak ustad eh. <laughs> nuju naon ah iya abi bade ngagulung sajadah kotor <laughs> karena ngagulung wah oh, bohong pasti mana mah bangsatnya entuh pak ustad tapi bade ngagulung lamun maneh lain bangsat kurang erek ditanya sabaraha rakaat salat subuh sana aduh Pak Ustadz babari atau eta mah tilu Pak Ustadz jelebot atau ditenggel tanya langsung opat Pak Ustadz tenggul genap Pak Ustadz tenggul <laughs> dalapan tenggul bangsat sih keluar keluar lah aduh coba ditenggel ku Ustadz coba yang mabok di tengah jalan papangi jeng baturana kunaon mana mending barang apa gitu orang lagi tenggel ku Ustadz <laughs> ditenggel ku Ustadz emang naon mana orang tadi eh, ke masjid hayang ah, mau speaker ah, yang mabok Kan ku Ustaz orang diberi pertanyaan. Pertanyaan naon mana? Orang ditanya sabar rokaat sholat subuh. Babari atau din. Sholat subuh mah dua rokaat. Eh beleguk. Orang lain ngajub ngajob leuwih dua di tenggelan kamu di mana sih? Eh? Bodoh mana ya mas. Tah gitu jalan mama Ya. Jangan menilai sesuatu dari casingnya. Tapi ya. dari pikiran dan dari isi hatinya. Betul, luar biasa. Aduh. Eh, eh, eh, eh, eh. eh. Masih kayaknya bodor eh dua kali ge. Eh, <laughs> Mangga, ayeuna pilih ayeuna bade patarosan. Ya. Mangga ada hadiah, Ustaz? Oh, mohon ayah hadiah. Tapi ya lah, di awas lah, mangga. Oh, yang pingin durian gratis ya. Mm -hmm. Jadi kalau yang pengen durian gratis, ya. ini Bapak Ibu tinggal setor hafalan Ar-Rahman di oh, ah. Mr. D. Oh. Ini ada di parkiran TSM lantai 1. Mister D itu sama Mister Deden? Mister Dadan. Oh. Uh, Beungar urang ya, Mister Deden. Oh, Mister Duren. Lomba Duren juga ada pendaftarannya 100 ribu. mana? Nah. Tapi kita juga ada voucher, ini yang akan kita bagikan secara cuma-cuma untuk Masa. Bapak dan Ibu ya. Tapi pernah tidak sombong? Oh, Ustaz, saya boleh bercerita tidak kalau saya juga pernah sombong. Mangga, Tapi mangga. langsung maksudnya sombongnya ini karena kesel Pak Ustaz. Kurang dek ngisi bensin Pak Ustaznya. Tanu biasanya kan pelayan pom hmm. bensin hmm. lima hmm. 5 jutek Pak Ustaz. Ku ya jutek, wet tersenyum tenaon saking kesel lah heng sombong saya teh orangnya boga duit gitunya mm -hmm. isi isi berapa pak gitu dah ya orang pe oh, petugasna oh, iya. buka atau jasna tuh oh nya Uh, ah, gitu atau enggak tuh pakai jas nah. Selamat datang di Pertamina. Kita mah ramah. Ieu iya oh, iya. sombong jutek. Set. Selamat datang. Oh, ini sombong kia. Emang. Biasa <laughs> oh, dijawab deh. Biasa mau ngisi bensin di dia kasih berapa full? full modal full modal modal kumaha pak modal modal nepi ka modal modal Terus luar biasa di, saking kesal lah diisi lah diisi modal geus pinuh itu geus modal kumaha bapak Atas perasaan modal modal terus terus terus terus perasaan bapak kumaha geus modal puas tak itu bagaimana Pak Bagian mayar kumaha pas bagian mayar? Hah? Pas bagian mayar kan iya. geus modal. buka duit. Liur. Ya liur. Tadi kan ayah ya, donan kan? donan Eh lah Oh nya, no aya iya, don donan. Benar, jelas. Jelas. Ya dari nol gitu, Bapak Ibu. sombong. Tengatinya Pak Ustaz ya. Kesel aing <laughs> Coba lagi ya. Udah mah gitu fungsinya. Nyeun riweuh weh unggul. Pertanyaan. Bebas Pak Ustaz ya? Bebas. Ya. Ini sesuai eh uh, nanti cekalan wae itu. Ini Pak Ustaz juga boleh menjawab ya. Oke. Kalau bisa ya. Pak Ustaz boleh menjawab. Yang pasti apa ada Ustaz? Cantang tuh. Iya, Cantang tuh. Sehingga tadi ngaran lauk Nabi Yunus orang tak apa ngaran. Si Dadan apal? sah Saha Nyangke di tukangnya omong. Eh. Iya. Ini kan berhubungan dengan makanan ya. Uh Ustadz juga boleh menjawab. Makanan yang dimakan sehari lima kali. Makanan yang dimakan sehari lima kali. Nah, onak tuh bisa ngejawab tuh? Jawab dari Jumahan. <laughs> Kita <laughs> cantik kurang ya benar tadi kayak gitu So bisa tuh eh punten bosan. taluk deh hilap hilap bosan. Eh, punten bosan. asa eh, salah pikir bener, bener tadi sahur Ustadz Deden ya mereka tuh sebenarnya tahu cuma tidak mau sombong nah, tapi dari imam pertanyaan ada Alhamdulillah kumaha punten nih kanibal <laughs> dituangnya panangan dituang naon sih itu itu panangan ini salah bentar kirang tepat buru des tong sok nyen batur jerawatan naon sih itu ya apa dia jawab, heula Pak Subhanallah dan salad lima waktu Oh, makanan hati. Ya. Betul? Mau dimasalahkan bener. Boga tuh tebak-tebakan. Rudat. Oke oke. Sok dan. Uh, Atau ada yang mau bertanya dulu? Tanya dulu nanti. Sok. Uh, yang bertanya dikasih. Pak Ustadz bisa jawab kita kasih voucher. Sok tentang tema atau di luar? Jumawa. Itu? Oh boleh di luar itu Pak Ustadz? Di luar tema. Mangga. Dari. Oh itu ibu. Mana yang mana? Ah oh, subhanallah. Boleh dikirim mic-nya pakai JNT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dari mana siapa Bu? Uh, Bu Yesi dari Kopo Manglit. Wow. <laughs> Can TV. Ustadz ini keluar dari tema. Oh iya ya. apa-apa. Uh, di kantor saya kan ada korban gitu ya eh, kurban. atas nama bos. Okay. Uh, tapi itu mau uh, apa Pak Eda apa? yang bos yang korban tapi dikasihin ke orang itu atas nama bos apa atas nama yang dikasihin ke orang itu gitu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi satu, satu wabarakatuh. Ini klasik sebetulnya mah, berkelas dan asik pertanyaannya. Ada sekarang kurban udunan sejuta ewang, kurbana atas nama sekolah. Ini teh harus ditanya ke ulama eh, tentang atas nama. Tapi Rasulullah pernah kurban satu ekor unta, ini untukku dan ini untuk umatku. Artinya kalau saya melihat kenyataan itu, tong riwet ku atas nama. ada non muslim malah ikut korban. Dibikin atas nama karyawannya pencit weh. Tapi kalau mau kurbannya maksimal, ada tata cara dan etikanya. Capability yang masalah akekah. Akekah dulu, kurban <laughs> dulu. Ini kan ibadah yang terikat ruang dan waktu dua-dua naoge. oke. Nah ini ibu bosnya muslim apa non muslim? Non muslim. Non -mus muslim non muslim nya non muslim anaknya amal segede kumangnya mau catatannya berarti itu silakan di atas namakan siapa yang diberinya jika kia punten tahadus bini mah saya tiap tahun ada aja kurban lah teloba nyangan ayak dan kurban tak ayak sapi tujuh kan nu keren kan hiji orang tujuh sapi karena kemampuan satu sapi tujuh orang yang sok nama atas nama desta atas nama Nadan boleh duit nanti orang sapi nanti orang Da, Allah mau apa hili nyatet lain tukang kiri ditnya nu penting mah ikhlas tuh si bos merena ay bos dan non muslim itu kebaikan saja bagi dia nah ini siapa yang dikasihnya berarti itu yang harus atas namanya ya saya tadi caption terakhir di Instagram bising rek kurban teboga sapi bising boga salaki rudet salingkuh wae nya sok kirim ke orang kurang kan gitu jadi atas nama itu sebetulnya formalitas bu karena begini nantinya jadi sumah jadi ria kurban nama tebadak desta segede anjing begang me e e saking geringna datang ke masjid di tulisan Epi Epeni nih me e e, e. panitia nyebut pesote pingsan jebal lehoan nih Ainges beres dipuncit atas nama orang si doma eta teh. Bapak badainya nak jatah daging mah, wios cina doma mah. Mau abi mah nyungkeun sapi we 3 kilo. <laughs> Ah eta mah nenek kurban, ukuran daging eta mah. <laughs> yang terbaik. Nah, ini bos sudah baik. Nah, biar jadi kurban yang terbaik di, di, dikasihnya ke berapa orang, Bu? Satu RT. Ke satu RT. Eh, jadi rieu tete non muslim ngilu kurban dibikin ka RT nggak atas nama RT tuh. Ame rakyatnya kebahagiaannya. Ya nggak segitu. Yang nggak saya atas nama ibu ya, ame beres nggak sih. atas nama ibu ya, nggak sih. Ame terudat sok. Yang lain. Kita kurban tuh pasti ya. Ya gitu bu. Kurban yang KTP THC, duh. Candak saya nabu ya. Candak saya nabu. Eh. Ya benar. Oke. Okay. Oh mangga. Nah, lah paling lah. Bener bisa bener. Keren sih ibu bere voucher ame pesta. Atas nama saya. Atas nama voucher. Nah, atas nama voucher. Nah, yang tabu. <laughs> tukang itu nah atas nama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan Ustaz, nama saya Imam dari Ciputat. Nah, ke dia, mah Juara karena naon? ayah pertanyaan, Ustaz. Nah, ayah pun naik pertanyaan esok. Eh, <laughs> ini kan eh, masih bersangkutan sama tema julid. Siap. Cuman si julidnya ini bagian dari keluarga gitu. Oh di keluarga eh, ada yang julid. Uh, sampai keluarganya itu berantakan, sampai saya sendiri itu ngerasa uh, udah berantakan gitu sampai ya Allah kalau emang dia kayak gitu sampai mutusin silaturahmi gitu. Seharusnya sikap saya itu kepada orang yang jauh itu seperti apa gitu. Siap. Bagusnya gitu. Makasih tak. Assalamualaikum. Tukeran mikna jelas ngejawab ya. Di keluarga manapun ayah we nujulid mah Artinya kita samakan sikap terhadap manusia-manusia julid di sekitar kita. Punten. Manusia terbaik di kehidupan saha? Jawab atau dalam jumaahan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kerasul ada yang benci nggak? Bukan orang jauh saja, saudara-saudaranya sendiri pun benci. Artinya kita ambil sikap daripada bagaimana sikap Nabi terhadap kejulidan orang sekitarnya. Ini yang paling tren. Ketika Nabi hendak pergi ke masjid, sering saya katakan di sini, lalu diludahi, males ngeludahi tuh. Hari pertama, hari kedua diciduhan kene, males nyiduhan tuh. Hari ketiga pun masih diludahi, bukan tidak punya ludah, Nabi tidak membalasnya, nggak penting. Tapi ketika si Julid itu sakit, pertanyaannya, siapa yang pertama menengok Nabi? Eh, menengok orang itu? Rasul. Sanggup tuh jadi umat Rasul sepertinya bersikapnya. Menyikapi orang julid di sekitar rumah, di rumah tangga ge aya antepkeun tong dipayahan ke ge payah sorangan. Tong saruana jangan bersikap sama seta julid mata quotes penutup untuk pertanyaan rek tilu rek dua ya teh hiji delang ke. Untuk pertama tulis oleh-oleh tina tema Jumawa julid nepi ka amal manfaat ka bawa sing asih kanu julid catat sing nyaah kanu ngewa sing berehan kanu koret tong saruana cek dadan tadi mun aya nu nanya tong dijawab bising disebut nu gelo lobaan keur ngarobrol jadi nu julid mantep eh. tapi kalau bisa tingkatkan sikap kita lebih humble ke dia tong sarua julidna sanggup nggak loba baturan saya nu julid akhirnya dia leles lembut terpuruk gara-gara sikap lembut kita ke dia Capekin sorangan kege dan manusia yang paling capek versi on the spot adalah manusia julid nu julid masuk orang naik eskalator ayah orang saya tahu naik tangga mati karena kejulidana najis ayah si eta reka toilet orang ayah di jero nepi li pembes modalna pembes ya tuh jadi nggak ada untungnya yang penting kita jangan jadi orang ju itu teh penyakit hati fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradon mun teu diubaran ditambahan ku penyakit nu lain capek we ngali kaayaan nu jadi paranoid nu jadi halu nya halusinasi paranoid kadituna psikopat mun teu diubaran mah goreng we di pandangan saya eta mah nya termasuk mun manehna ngeunteung ruas karena manehna ge goreng gitu kan saya sempat kaget beberapa minggu yang lalu sare nyimpen handphone dang sare muka handphone bebaturan karolot kabeh pes up tapi enak banget uang ewa meren hiji deh itu ibu-ibu jadi jangan Enggak. bersikap sama biarin aja doain sing lembut hati paling mana dadan mana jadi juri atuh ayat dua tuh ayat dua sweet mak enak ngaji wayah kita jadi tengah gangguan iya, iya, cakap lawannya ya balik tidur dia arulin Teteh nggak apa-apa yang paling depan aja ya, biar cep, biar sok, dekat sok, ya. Yang dekat. Satu lagi ya, diwitirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Uri Pak Ustadz dari Cibaduyut. Cibaduyut. Gini Pak Ustadz, saya itu mempunyai atasan yang begitu selalu ketemu saya, selalu membicarakan orang. E, dikarenakan saya orang baru, teman-teman yang sebelumnya memang seperti itu menanggapi atasan yang selalu ngomongin anak buahnya gimana sedangkan anak buahnya sama-sama seperti saya teman saya sendiri gitu bagaimana cara menanggapi yang diomonginnya siapa ibu bukan bukan <laughs> justru saya jadi pendengar setia tapi lama-lama kesabaran saya juga uh, lelah lelah oke okay. Bagaimana jadi di satu kantor punya atasan ngansok ngomong ke karyawannya sorangan gitu. Betul. Oke. Okay, Dan siap. saya kan baru gitu. Bagaimana menyikapi atasan betul, seperti betul, itu? Betul. Betul. Hmm, Terima siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gampang bu. Bere jus CTM Cina Sare. Mun ibu ngeste kuat pindah. Saya tahu jawabannya. Luar biasa ya. Harusnya atasan tahu ya pentingnya bawahan ya. Itu pisan. Berenya hodan. Atasan tuh sebenarnya harus mengetahui kalau yang paling penting itu bukan atasan tapi bawahan. Iya. Ibu-ibu yeah. lebih pilih mana kalau untuk berangkat? Lebih pilih tidak memakai atasan apa lebih memilih tidak memakai bawahan? Pasti akan lebih memilih tidak memakai atasan. Betul. Maka itu membuktikan kalau bawahan itu berada di posisi yang paling penting dalam perusahaan. Nah, eta bisa. Oh, ada lagi? Iya, Sepura mengumpanan we kasih huntu Eh, kasih dadan mah. Punten pas tadi nyari huntu abi. Ada? Siapa lagi? Tadi siapa? Satu lagi. Oh iya. Iya, mangga. Tahu ya, dan saya. Mangga AA ya? <laughs> Eta sanes ya pasa. Ungu ti ungu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ahmad Molodin dari Geger Kalong. Saya mau bertanya Pak Ustadz, uh, kan saya sering ketemu sama teman-teman yang pacaran. Sama eh, sering saya juga uh, suka bikin status tentang dilarangnya kan pacaran. Saya sering bikin dalil-dalil, bukan bikin, tapi saya sering ngasih dalil-dalil ke teman-teman. Tah saya itu, saya sering sering dibilang julid, tapi saya masuknya ke apa sih? Ke julid bagian mana? Golongan mana? Ya. Satu, dua, tiga, Jadi Pak Ustadz, saya uh, masuknya ke julid atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Ah, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bos. Ya, Biar Allah yang jawab aja. Gimana? Ah, aja yang jawab ya. Insya Allah ini Alhamdulillah ya. Ada saudara kita dari Gegara Kalong baru hadir ke sini, nah, Ustaz. Kata ya. ah, oh, ini mau aduh, sedang sekali. Ya. Aduh ya. Menurut aku mah. Jadi Pasya ini suka kasih dalil begitu. Mm -mm. Ya, buat orang-orang yang pasang status pacaran kayak gitu betul tidak betul ah betul ya betul ah. aku itu mah nyindir oh iya. Mm. mau ya mau masuk golongan mana itu betul mm. tidak ya betul ah mm. ya sementara apa saya punya pacar tidak tidak ya ya tidak punya pacar pak ustadz ya ada apa eh kamu enggak enggak duh sian udah mau kikihan deh ya, pak bener ah <laughs> ah sih, aman terang ngamuk kata ngan anu sok niru-niru aa ah, maut maot aa ah, Jimmy ke? Ya, aa ah, Jimmy kudu minta amburas ya, ya. Enggak. jadi begini ya ini masalah dakwah cuman si Desta tadi udah ngungkap ah punya pacar nggak kan nggak ya wajar kalau orang wah mana mah henti, naon mana mah gitu teh pedawe we makanya ini jangan sampai dakwah itu tidak bijak berteriak keras karena nggak pernah anti korupsi pas diberi di belah dinya nama pangbekina nah umur berapa 19 ngangkat dalil-dalil pacaran itu udah bagus tapi bagi orang yang sedang praktek di dunia itu pola sama berbeda bukan harus pacaran dekati dengan pendekatan yang ekstra humble jangan di judgment di punishment pekerjaan jika numabok langsung langsung dalilan. syahr innamal khomru wal maishir. Wah, tete langsung dicitak Namru langsung nyengir orang. Datangan, ini pola dakwah. Tidak harus lewat status. Datangi, ini mabok wae ta suukna, ta rokona deketan, pencetan. Nek mabok moal ka urang teh, urang mah diamin cikohona. Geus tuh make cikohol. Iya kan bahasa bahasa pendekatan. Pencet, mana kitu wae. Kuma mun maot keur mabok wah anjing aing mabokna jadi tengah nah cenah mana ngomongkeun maot tah. Aa datang ke caringin tilu tak ayana malam minggu loba nu bobogohan didinya sok ceramah muntah digulung kalau saya datang sok jeng datang mau gitar tuh jeng si padil nyanyian kematian di nukar itu mah ada sajadah panjang terbentang bila waktu telah terhenti ya eh, tete beberes pindah kaditu yang minimal pindah ah udah bagus cuman caranya yang harus dibenahi makanya kadang kan melak masuk jadi jukut kita bikin status dakwah Quran hadis kadang orang nggak ningali itu ningali ahlak kurang nas yang ngomong hungkul nah, itu jadi sakitnya ke kita pertanyaannya saya termasuk yang julid atau yang nyinyir Ustaz innamal a'malu bin niat itu kan ada di hati anda niat ngupload dalil etate kersaha aa upload status itu buat siapa buat mereka lebih baik. Berarti kita sudah lebih baik dari mereka. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, pagi-pagi minum susu. Hati-hati nunjuk orang, yang tiga nunjuk kita. Oke, harapannya mereka ingin lebih baik, tapi dirubah ya caranya. Sering saya katakan, dakwah itu bukan menghakimi, tapi mengilhami. Dawa itu merangkul bukan memukul, dawa itu mencintai bukan mencaci, dawa itu mendaki bukan mendengki, dawa itu memberi solusi bukan mencari sensasi, dakwah itu mencintai bukan mencederai. Setuju? Ngestong dikeprokan dalam japati. Maka berlindung kepada Allah wa min syarri hasidin tidak berlindung dari sifat iri dengki julid nyinyir cerca mencerca maki memaki hina menghina Pas tengah genep ulah ganggu hak tubuh. Saya tahu ini malam minggu, malam kalian semua jaga wudhu biar tidak bermaksiat. Cepat pulang, niatkan bangun salat malam karena bisa jadi malam ini malam terakhir bagi kita. Oh, nu mustahil Agung Hercules maut. urang ningali ayana cara hayaan tong atoh teuing bisa jadi ini maghrib terakhir kita. Maka bersihkan hati, karena kesimpulannya adalah ingin masuk surga ingin ingin masuk. ada yang lebih nikmat daripada surga. Naon Ustad bertemu wajah Allah yang memiliki surga. Syaratnya satu, ilaman ata Allah Ilah illa bin salim. Tidak ada yang berhak melihat wajah Allah kelak di surga kecuali yang hatinya bersih. Salah satunya dari jumawa, nyinyir, julid, iri, dengki, caci maki dan lain sebagainya berupa penyakit hati. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ini doanya. Saya sekali, semua sekali. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Petunjukmu. Kama. Sebagaimana. Nawartal ardo. Engkau cahayai bumi ini. Binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan-abadan selama-lamanya ya Allah Allahumma ini as'aluka kami memohon kepadamu bihusnil khatimah akhir yang baik wa na'udzubika min su'il khatimah dan kami berlindung kepadamu dari akhir yang tidak baik Pelajaran untuk penyakit julid terakhir kisah hikmah sebentar saja. Eh jelema cek sararea eta gawena melima melian minuman. Tiap abis bulan kabraga dipapai botol. Kabe nu ningali si mabok mabokna edan aing werek meli beaku si Semua pikirannya dia pemabuk. Terus kalau dia dapat gajian, dia masuk ke tempat hiburan, dia sewa PL-PL itu diriung. Ternyata semua memandang dia pelacur. Pas mawatnya, eueuh nu ngurus karena pandangan orang. Mawat di jalan eueuh nu wah pemabok, wah pelacur. Siapa yang paling histeris menangisnya? Istrinya dong. Tanyalah, naon ibu yang cerikan salaki pelacur pemabok. Heh, apa kabar kalian? Kalian tidak tahu kalau suamiku itu memang suka beli minuman. Tapi kalian tahu nggak kenapa dia setiap habis beli, bulan beli minuman? Dia buang setelah sholat malamnya ke toilet sampai botol minumannya nyegah malam eta mararabok dibeli KB baik nggak terus ibu kan dia suka main perempuan saya tahu perempuan mana saja yang dia bayar untuk dia dakwahi dan tidak sedikit manusia yang berubah karena jasa dia dan saya tahu itu saya istrinya akhirnya saya nyolat ke anak presiden di negara itu jadi amaman aman tuh kudu riwuh yang dinilai ku jeleman tapi ka jeleman nyinyir ka urang oh, urusan urang mah berbuat, bertindak, berlaku itu inna solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi robil. maka kenapa lelah karena tidak lillah kenapa mengeluh karena tidak Allah. kenapa susah sembuh karena jarang sembah kenapa dakwahnya tidak bertahan karena dakwahnya tidak bertuhan Tuhannya kejulidan kenyinyiran kejumawaan. Nauzubillah. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.